السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya yang mengisi pengajian kita pada hari ini adalah guru kita, Ustadz Haji Jainal Hakim, namun beliau berhalangan berada di tempat kita hadir di sini. Dan ujar orang kami itu menyirapakan. Ya Jemaah sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau Wasallam bersabda, Taqaddamu fa'tammu Taqaddamu fa'tammu wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Kata Nabi SAW, ketika menasehati para sahabat pada saat itu ketika sahabat berkumpul, "Majulah kalian," kata beliau, "lalu ikuti aku." Dan sungguh orang yang setelah kalian akan mengikuti kalian. Maknanya belajarlah, ambillah contoh beragama dariku, supaya orang-orang yang mengikuti setelah kalian, ianya belajar dari kalian. Hadis ini menjelaskan keutamaan daripada menuntut daripada ilmu agama, keutamaan mengamalkan daripada ilmu agama sesuai dengan contoh yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga hadis ini merupakan keutamaan menjelaskan keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana contoh beragama Rasul bagaimana cara Rasul SAW dalam beribadah, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya misalnya dalam sholat, kita tidak akan bisa mengetahui kecuali dengan apa-apa yang telah kita ketahui daripada generasi terbaik orang yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saking bersemangatnya mencontohkan kepada para sahabat contoh-contoh beragama, contoh beribadah, contoh mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya dalam sholat. Sebagaimana riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di atas mimbar dan beliau berdiri dan ruku di atasnya. Kemudian ketika beliau hendak sujud, beliau mundur ke belakang dan itu dilakukan Nabi SAW sampai beliau berdiri pada rakaat yang kedua. Beliau naik kembali ke atas mimbar. Kemudian beliau berdiri dan beliau ruku di sana. Sehingga setelah selesai daripada sholat, kata Nabi SAW, Aku lakukan ini tidak lain agar kamu berpegang kepada ajaranku dan agar kamu mempelajari daripada tata cara solatku kata Nabi SAW dan sebagaimana hadis yang sering dan mungkin masyhur kita dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usolli solatlah kalian kata Rasul sebagaimana kalian melihat aku solat Yang jelas kita tidak melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat. Namun kita mengetahui dari contoh-contoh solat Rasul dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi seperti itulah semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mencontohkan bahwasanya beginilah cara solatku kata beliau. Artinya apa? Ketika kita mengerjakan suatu kefarduan, maka menuntut ilmu yang difardukan kepada kita misalnya solat itu wajib dan wajib atas kita mencontoh tata cara solat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Seperti itu Nabi SAW. Karena beliau saking bersemangat, beliau sampai naik di atas mimbar, berdiri, beliau ruku dan mundur lagi untuk sujud. Kemudian pada rakat yang kedua, beliau naik lagi ke atas mimbar, berdiri, ruku lagi di sana. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga tidak ketinggalan semangatnya di dalam menggali, di dalam menuntut mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh Rasul, apa-apa yang dikerjakan oleh Rasul, bahkan dalam diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Mereka bersemangat. Artinya apa? Para sahabat tidak ingin mengamalkan sesuatu amalan kalau tidak diajarkan oleh Rasul kepada mereka. Inilah kiri daripada generasi terbaik yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengatakan khair nasi korni sebaik-baik manusia sebaik-baik kurun adalah kurunku kata beliau dan tidak ada orang yang terbaik generasi terbaik daripada para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada umat ini saking bersemangatnya Saking tahunya, saking ingin tahunya para sahabat dalam ibadah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menanyakan apa yang tidak terdengar oleh beliau. Sebagaimana riwayat daripada Imam Bukhari, hadis nomor 744 dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis nomor 598 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, demi Allah, Eh, demi ayah dan ibuku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi tebusannya. Ini maksudnya kebiasaan-kebiasaan uh, perkataan daripada orang-orang Arab pada saat itu. Jadi bukan kalimat sumpah. Ini kebiasaan-kebiasaan mereka mengatakan seperti itu karena saking ingin tahunya mereka. Kadang juga kita kalau bertemu kawan kita lama tidak ketemu di masjid, kemana ini? begendang nyiru mencari hanya raja mencungul lah <laughs> seperti itulah jadi Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan demi ayah dan ibuku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam diamu wahai Rasul antara takbir dan kiroah maksudnya antara engkau mengangkat takbir ketika sholat wahai Nabi SAW dan kiroah yakni bacaan Al-Quran yakni umul Quran surah Fatihah itu ada jeda Engkau pada saat itu wahai Rasul, ketika mengangkat takbir, engkau diam pada saat itu. Engkau berdiam sebelum engkau membaca kiroah. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apa yang engkau baca antara engkau mengangkat takbir dan tak antara engkau membaca kiroah tersebut? Seperti itu, bang. Tidak luput daripada keingintahuan daripada para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hal-hal seperti itu diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya inilah agama ini Islam ini ini betul-betul sempurna jadi tidak perlu inovasi tidak perlu renovasi tidak perlu penambahan tidak perlu pengurangan cukup kita menjalankan apa yang diajarkan dalam agama contoh beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini yang ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu Apa yang kau baca wahai Rasul ketika engkau mengangkat takbir dan ketika engkau kiraah antara itu engkau diam wahai Nabi SAW. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku antara mengangkat takbir dan kira'ah tersebut membaca doa iftitah. Aku membaca doa iftitah. Aku membaca kata Nabi SAW, di antaranya Allah maba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana masyrik dan maghrib, timur dan barat. Jadi ini yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak lagi ragam-ragam contoh yang diajarkan Nabi SAW di dalam doa iftitah. Namun terkadang orang kita ini di antara doa iftitah itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ada lagi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ar dan seterusnya. Namun di tempat kita iftitahnya kadang nyambung, Pak. Namun kata para ulama ini tidak mengapa. Seperti misalnya kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatras samawati wal ard seperti itu. <laughs> Jadi doa iftitahnya dua. Maka ini yang ditanyakan Abu Hurairah dan ini yang dijawab Rasul SAW. Aku membaca doa iftitah kata Rasul SAW. Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Para sahabat juga semangat untuk mengetahui apa-apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi tabiin setelah sahabat mereka tidak ketinggalan semangatnya untuk menanyakan sesuatu apa-apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepada para sahabat. Inilah generasi kedua terbaik sesudah sahabat yang disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nasi koruni, summal yalunahum, summal yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman, sebaik-baik manusia adalah di zamanku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya, yakni zaman tabiin dan setelahnya lagi tabiat tabi'in. Generasi tabi'in, mereka tidak ketinggalan bersemangatnya untuk menanyakan sesuatu meskipun mereka tidak bertemu dengan Rasul, namun mereka bertanya kepada orang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat daripada Imam Bukhari, hadis nomor 719, pernah seorang tabi'in, Abu Ma'mar, bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khabbab ibn Abil Arad. Maka Ma'mar, Abu Ma'mar ini bertanya kepada Khabbab radhiyallahu an, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca surah dalam solat juhur dan asar? Maksudnya setelah kiroah, yakni bacaan fatihah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah? Dan kita mengetahui dari riwayat-riwayat bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada dua rakaat pertama beliau membaca surah dan pada dua rakaat kedua beliau membaca kiraah. Ini salah satu riwayatnya. Dan sehingga kata Khabbab ibn Abi Arad, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca surah, beliau membaca surah. Sehingga tabiin ini mengatakan, bagaimana kalian mengetahui Bagaimana kalian mengetahuinya bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah, sedangkan kalian juga dalam keadaan sholat. Kata sahabat, bitirabi aku mengetahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari jenggot beliau yang bergerak-gerak, dari jenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergerak-gerak. Jadi seperti itu. Sahabat, tabiin, semangat menanyakan contoh beragama sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul kepada mereka. Dan Islam ini mengajarkan bahwasanya apa-apa yang dilakukan di dalam agama itu terkadang bervariasi, bermacam-macam dalam ibadah. Namun ini tidak keluar daripada dalil. Ini tidak keluar daripada dalil daripada contoh Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan Rasul kepada mereka. Seperti riwayat daripada Imam Muslim, hadis nomor 308. Adib bin Al-Haris radhiyallahu an ia ingin mengetahui apa yang dilakukan di dalam rumah Rasul Shallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam rumah sehingga dia bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Aku bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Pernahkah engkau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mandi janabah pada awal malamkah ataukah pada akhir malamkah Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi janabat atau mandi junub?" Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kadang beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mandi pada awal malam, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi pada akhir daripada malam. Kadang beliau di awal malam beliau mandi, di akhir malam beliau juga terkadang beliau juga mandi pada akhir malam mengakhirkan daripada mandi junub. Dan hal ini pernah Abu Hurairah radhiyallahu an beliau pernah tersalah dalam memberikan fatwa bahwasanya orang yang mandi junub kata Abu Hurairah ketika masuk waktu subuh ketika dalam puasa Ramadan maka puasanya batal maka hal ini ditanyakan para sahabat kepada kepada istri-istri Rasul Shallallahu alaihi wasallam Kata istri Nabi SAW, kami pernah bersama Rasulullah SAW ketika Nabi SAW berada di rumah kami dan beliau mengakhirkan daripada mandi zunub atau mandi zanabat pada masuk ketika masuk waktu subuh. Ketika hal itu ditanyakan kembali kepada, dijelaskan kembali kepada Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW, istri-istri Rasul SAW menjelaskan seperti ini. Kata Abu Hurairah, dari mana kalian mengetahuinya? Saya baru datang daripada istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah mengatakan, benarlah apa yang dikatakan istri Rasul dan salahlah apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Jadi seperti itu para sahabat, langsung dia menerima ketika ada riwayat-riwayat yang sahih Ketika ada riwayat-riwayat yang sahih yang jelas-jelas datangnya daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka tersalah di dalam memberikan suatu penjelasan kepada para sahabat pada saat itu, penjelasan yang ada dalam syariat agama, mereka langsung mengoreksinya dan mereka langsung mengatakan salah apa yang saya sampaikan dan benar apa yang engkau sampaikan. Adakah hari ini orang seperti itu? Ketika dihadapkan dengan dalil, ketika dihadapkan dengan dalil riwayat yang sahih, ketika amalan-amalan yang mereka lakukan itu menyimpang atau salah, tidak sesuai dengan contoh dan bahkan berbahaya amalan tersebut ketika didatangkan sebuah dalil atau riwayat yang sahih, ketika ada orang yang menjelaskannya, apakah kita bisa bersikap seperti Abu Hurairah? Bahkan mungkin jangan-jangan kita akan menolaknya, kita akan meremehkannya, sementara yang memberitahunya hanya orang-orang yang mungkin hanya murid kita atau anak orang yang hanya baru belajar daripada agama. Kadang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan pemahaman kepada para sahabat dengan jawaban pemahaman yang lain. Namun pemahaman tersebut berkaitan dengan apa yang mereka tanyakan. Dalam riwayat daripada Imam Ahmad pernah Salah seorang sahabat, Umar bin Khattab, pernah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, batalkah puasa orang yang mencium istrinya wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada siang hari? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, bagaimana menurutmu orang yang berwudu pada bulan Ramadan, dia berkumur, apakah dia berkumur tersebut membatalkan daripada wudunya? Kata sahabat tidak wahai Rasul, dia tidak batal wudhunya karena dia tidak menelan daripada air yang dia kumur tersebut. Nah begitulah kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang mencium istrinya pada bulan Ramadan. Namun ini perlu penjelasan. Orang ulama menjelaskan antara seorang syebeh dengan syabab mungkin seperti itu. Antara orang tua dengan orang yang muda. Jadi seperti itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang menjelaskan kepada sahabat. Dan kata Adib bin Haris kembali bertanya kepada Ibunda Aisyah, pernahkah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam witir di awal malam, ataukah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam witir di akhir daripada malam? Kata Ibunda Aisyah, kadang-kadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam witir di awal malam, kadang beliau witir di akhir malam. Sholat witir di awal, kadang di akhir. Bahkan dalam riwayat Sahihain, bahwasanya Ibunda Aisyah menjelaskan bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam terkadang witir di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam, tiga-tiga waktu tersebut dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Islam itu memiliki keluasan namun dibatasi dengan dalil, dengan contoh, bukan dengan apa-apa yang kita menganggap luas, kita menganggap bagus, kita menganggap baik belum tentu kebaikan yang kita katakan sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam syariat agama. Bahkan kata Abu Hurairah dalam riwayat daripada Imam Tirmidzi, kekasihku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatiku tiga hal, di antaranya sholat witir sebelum tidur, sholat witir sebelum tidur. Jadi ini yang ditanyakan oleh Adi bin Haris. Kemudian Adi bin Haris menanyakan lagi kepada Ibunda Aisyah, pernahkah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memelankan bacaan Al-Quran pada sholat malam? Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran pada sholat malam dengan suara yang keras, mengeraskannya, ataukah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memelankan bacaan beliau pada sholat malam? Kata Ibunda Aisyah dua-duanya juga pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kadang beliau memelankan, kadang beliau Shallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan beliau pada sholat malam. Namun sebagaimana riwayat yang lain dijelaskan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk masjid pada malam hari, ketika para sahabat sebagian sahabat sedang tidur, beliau mengucapkan salam. Salam Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini jelas didengar oleh orang yang terjaga atau orang yang bangun dan tidak mengganggu orang yang tidur. Jadi ya, seperti itulah kalau sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengeraskan bacaan tidak terlalu keras, tidak terlalu nyaring dan juga kalau beliau memelankan bacaan beliau, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mem- membaca itu sampai cukup untuk didengar oleh telinga beliau. Dan terkadang beliau men, me, menyaringkan daripada bacaan agar sahabat mendengarnya. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika dalam sholat sunat fajar Aku sering mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kuliah ya ayuhal kafirun pada rakaat pertama dan kulhu huwallahu ahad pada rakaat kedua setelah fatihah. Dan juga ini dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat sunat maghrib. Pada rakaat pertama membaca kul ya ayuhal kafirun setelah fatihah. Pada rakaat kedua membaca kul huwallahu ahad setelah fatihah. Jadi ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwasanya keluasan bervariasi di dalam ibadah namun tidak keluar daripada contoh atau dalil-dalil yang diajarkan di dalam agama. Dalam istilah fikih itu ada yang dinamakan dengan ikhtilafut tanawu, yakni perbedaan yang bervariasi. Satu sama lain tidak saling bertentangan, bahkan saling menguatkan dan kebenaran bisa jadi tidak hanya lebih daripada satu. Dan Al-Quran juga menjelaskan memuji bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersikap seperti itu. Dalam suatu peperangan, para sahabat ragu apakah boleh menebang pohon, pohon kurma dan mematahkannya ataukah juga membakarnya? Sehingga sebagian mereka ada yang membakar dan ada yang mematahkan pohon-pohon kurma, menebang daripada pohon-pohon kurma karena musuh bersembunyi di balik pohon tersebut dan sebagian lain ragu sehingga mereka tidak memotong, tidak membakar daripada pohon kurma tersebut. Ketika hal ini mereka lakukan, maka atas sikap masing-masing mereka, atas sikap masing-masing mereka, yakni ada mereka berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya memotong atau membakar pohon-pohon kurma dalam peperangan, Allah menjelaskan sehingga turun ayat surah Al-Hasyr, maka qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idznillahi wal yukhziyal fasikin." Apa-apa yang telah kamu tebang dari pohon kurma atau milik orang kafir atau kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik atau orang yang menyalahi perjanjian damai dengan Rasulullah SAW ketika terjadi peperangan Bani Nadir. Jadi seperti itu Rasul eh, eh, para sahabat bersikap dan bagaimana Allah memuji daripada sikap-sikap daripada para sahabat. Namun yang jelas sekali lagi keluasan di dalam agama dibatasi dengan dalil. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat takbir di dalam sholat, sebagaimana riwayat daripada Imam Bukhari, beliau mengangkat setantang dengan bahu dan sejajar dengan telinga. Maka inilah dalil riwayat yang sahih. Dua hal ini yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau ada orang yang mengatakan Islam itu luas sehingga mereka mengangkat takbir lebih daripada telinganya di atas daripada kepalanya atau dia mengangkat takbir di bawah daripada bahunya ini bukan beda pendapat Pak bukan keluasan dalam agama tapi ini tidak belajar karena begitulah dalil-dalil yang diajarkan dalam agama contoh beragama yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu kalau dia mengatakan luas eh, begini boleh saja, begitu boleh saja, maka orang-orang seperti ini dilatihlah tidak mengetahui bagaimana sunnah yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah menambahkan kebaikan kepada kita dan mudah-mudahan Allah menambahkan semangat kita untuk senantiasa beramal ibadah sesuai dengan contoh yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan dalil yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, syadul wa wa Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh